Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرة المحترمين أصحاب الفضيلة ingkang kaula hormati segenap para alim, para asatid, para habaib. Khususipun Sayyidul Walid Al-Habib Muhammadul bagir bin Saleh Maulad Dawilah dan Al-Habib Saleh bin Salim Maulad Dawilah Yang terhormat Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'agil Lan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulad Dawilah Selaku pengasuh dari Majlis Taklim Wal Maulid Ar-Ridwan Mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kekuatan istiqomah di jalan Allah. Yang terhormat segenap para habaib, tokoh yang telah sami-sami rawuh. Segenap sesepuh bini sepuh, poro alim khususipun Romo Kiai Haji Abdusyakur Syakur selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Huda Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kekuatan istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan Kiai Abdul Syakur bisa terus istiqomah menjalankan dan menyampaikan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal ingkang Kau hormati segenap sesepuh bini sepuh, bapak, ibu, hadirin dan hadirat yang sama-sama kita cintai dan sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah malam hari ini panjenengan Stoyo telah berkurban berkurban tenaga berkurban waktu berkurban pikiran yang mana panjenengan inginkan adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala Panjenengan menginginkan supaya panjenengan menjadi pecinta-pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah mudah-mudahan pada malam hari ini apa yang telah panjenengan kurbankan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkahan yang penuh sehingga panjenengan semuanya dijadikan pecinta-pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana pada akhirnya kita semuanya berharap mudah-mudahan kita semuanya akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah masuk ke dalam surganya Allah tanpa dihisab masuk ke dalam surganya Allah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah sudah menjadi kebiasaan seorang khalifah yang bernama sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu itu selalu berkeliling di kota Madinah Al munawwarah pada setiap malamnya. Khalifah Umar bin Khattab seorang presiden bahkan lebih dari presiden Beliau selalu keluar pada malam hari berputar mengelilingi kota Madinah Al-Munawwarah bahkan sampai ke pelosok-pelosok kota. Sehingga kalau beliau mendapati ada rakyatnya yang haus, rakyatnya yang lapar, beliau langsung cepat segera memberikannya minuman dan mengenyangkan perutnya. Jika beliau mendapati ada rakyatnya yang kesusahan dan membutuhkan pertolongan, beliau langsung cepat segera menolong dan membantunya. Dan jika beliau melihat kemungkaran yang ada di kota Madinah, beliau pun langsung cepat dan segera menghilangkannya. Begitulah kebiasaan seorang khalifah. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pada setiap malam harinya. Sehingga pada suatu hari ketika Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berjalan-jalan di kota Madinah pada malam hari, kemudian beliau berteduh di bawah sebuah rumah. Yang di dalam rumah itu ada seorang wanita seorang ibu penjual susu dan putrinya yang sedang berdialog. Sahabat Umar mendengarkan dari luar rumah. Si ibu mengatakan, si ibu mencampur dagangannya air susu dengan air tawar. Dicampur itu air susu dengan air tawar. Kemudian si putri negor, "Ya umah amanahana amirul mukminin an khallatal labana bil ma wahai ibu bukankah khalifah Umar bin Khattab telah melarang kita untuk mencampur air susu dengan air tawar fahadha ghish ini adalah penipuan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man ghasyana falaisa minna Katai Rasulullah Tirose kanjeng Nabi Barang siapa yang menipu kami Niscaya dia bukan termasuk golongan kami Faman ghasyal muslimin falaisa minal muslimin Dan barang siapa yang menipu orang Islam Nopo niku ngakali orang Islam Falaisa minal muslimin Maka dia bukan termasuk orang Islam Bukan termasuk orang Islam Itu yang disabdakan oleh kekasih kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian ibunya mengatakan Naam ya ibu ibnati Walakin aina amirul mu'minin Aina huwa Betul kamu wahai putriku Tapi sekarang di mana Amirul Mukminin Khalifah Umar? Di mana dia? Dia nggak ada. Kemudian sang putri menjawab, "Ya ummah, idza lam yarona Amirul Mukminin fa inna robba Amirul Mukminin yarona." Wahai ibu, kalau Khalifah Umar bin Khattab tidak bisa melihat kita, sesungguhnya Tuhannya Amirul Mukminin Allah sekarang sedang melihat kita sedang menipu. Sahabat Umar bin Khattab artinya menangis. Sahabat Umar bin Khattab langsung cepat-cepat pulang. Kumpulkan anaknya. Mana Asim? Anaknya Khalifah Umar. Hei Asim, sini. Idhab ila baita fulani. Hunaka imra'atun indaha bint Ukhtubha wa tazawwajha. Hei Asim, cepat pergilah engkau ke rumahnya si ibu penjual susu itu. Sesungguhnya dia memiliki seorang wanita yang solihah. Di dalam hatinya ada kejujuran, amanat. Gak mau menipu orang lain. Ukhtubha wa tazawwajha. Cepat, segera engkau lamar, lalu nikahi dia. Lekon gak gelem bapakmu disian. Gingoten dirose sahabat Umar. <laughs> Kalau engkau enggak mau ya Asim, sesungguhnya saya Umar Ibnul Khattab sekarang juga akan mendatangi rumah wanita itu dan akan saya lamar. Wah, Asim dirawat ditawani Rabi, Pak. Oh, <laughs> Semangat nih ke Asim. Cepat-cepat keluar dan mendatangi rumahnya si ibu itu dan melamar si putri yang solihah tersebut. Kemudian sahabat Umar mengatakan, dengan pernikahanmu ini wahai Asim. Saya berharap mudah-mudahan Allah memberikan engkau keturunan yang baik, keturunan yang soleh, yang bermanfaat bagi umat. Subhanallah. Asim menikah mendapatkan seorang putri yang bernama Lailah. Lailah niki ibunya khalifah kelima yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifatul Adil Khalifah yang sangat adil Teradil setelah Khulafaur Rashidin Coba kita lihat Dari seorang wanita yang solihah Yang di dalam dirinya penuh dengan kejujuran kepada Allah Amanat Sehingga Allah pun memberi keberkahan kepadanya Dia dilamar oleh dinikahi oleh anak khalifah dan dikaruniai seorang anak yang luar biasa. Maka dari kisah yang singkat ini bisa kita ambil hikmah dan kita jadikan pelajaran. Monggo kulo kali panjenengan sedoyo sarang sareng marilah kita tumbuhkan kita pelihara sifat amanat dan jujur di dalam diri kita. Marilah kita tumbuhkan terus menerus sifat jujur dan sifat amanat sehingga kita menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sifat jujur dan amanat ini adalah pondasi daripada ajaran Islam yang selalu diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah sholat dua rakaat di dalam Ka'bah turun itu yang namanya ayat amanat. Satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang turunnya di tengah-tengah Ka'bah hanya satu ayat ini. Tidak ada ayat Al-Quran yang turun di tengah-tengah Ka'bah kecuali satu ayat yaitu ayat amanat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya wa idza hakamtum bainan nas an bil adl. Wah, tirosi ulama. Opo o kok ayat amanat iki tok sing diturunkan di tengah-tengah Ka'bah. Karena itu pentingnya amanat. Pentingnya amanat yang selalu diajarkan kepada umat Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya ngeten, Pak. Singkat mawon. Ketika terjadi Fathu Makkah, para sahabat sepuluh ribu sahabat sudah menduduki kota Makkah Al-Mukarromah. Dikepung Makkah. Kemudian Rasulullah ingin sholat dua rakaat di dalam Ka'bah. Mengatakan kepada sahabat, kemudian sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, pintu Ka'bah dikunci. Siapa yang memegang kuncinya? Itu kafir Quraisy Makkah. Namanya Uthman bin Tolhah al-Hujabi. Dia pemegang pintu Ka'bah. Ya sudah, tolong pinjamkan saya kunci. Saya ingin sholat dua rakaat di dalam Ka'bah, kemudian kembalikan lagi kuncinya. Naam, saat itu sahabat Abbas, paman kanjeng Nabi, Sayyidina Ali dan beberapa sahabat datang ke rumahnya Uthman bin Tolhah. Masih kafir, Wahai Uthman Rasulullah Nabinya orang Islam pinjem pinjem kunci Rasulullah pengen sholat dua rakaat Tirosi Uthman ini Hah? Muhammad bin Abdullah Lah Saya tidak akan meminjamkan kunci ini Sampai kapanpun Tidak boleh Muhammad bin Abdullah masuk ke dalam Ka'bah Waduh sahabat dikonok-nok sing genak sampean sing sopan. Akhirnya singkat cerita diambil secara paksa. Wis kene kuncinya. Rasulullah mau sholat nanti saya kembalikan. Ka'bah milik Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Rasulullah berhak untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Diambil kuncinya. Rasulullah sudah di depan Ka'bah. Disampaikan ini Rasulullah kuncinya. Rasulullah masuk sebelum masuk Rasulullah menuding ada 360 patung di atas Ka'bah. Dituding idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. 360 patung jatuh semua. Sahabat takbir. Rasulullah masuk Ka'bah. Rasulullah sholat dua rakaat. Setelah sholat dua rakaat, Rasulullah mau keluar dari Ka'bah. Kata sahabat Abbas, Wahai Rasulullah, begini, bagaimana menurut panjenengan? Ini kunci kalau kita serahkan kepada Uthman bin Tolha al-Hujabi, dia akan melarang umat Islam untuk masuk dan sholat di Ka'bah. Dia akan mempersulit kita beribadah. Alangkah baiknya kalau kunci ini yang megang adalah umat Islam. Supaya kita bisa menjamu jamaah umroh dan jamaah haji setiap tahunnya kita jamu dengan makanan dan minuman. Kita makmurkan Ka'bah daripada dipegang oleh Utsman bin Tolhah al-Hujabi. Akhirnya Rasulullah hamma bidalik. Sik krentek, sik kate memikirkan. Apa iya? Sik napa niku? Belum sempat. No, sik rada bingung ngene. Apa iya Langsung malaikat Jibril turun. tengah Ka'bah. Bawa firman Allah, "Ya Rasulullah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl." Itu tadi kunci diambil secara paksa. Kemudian dipinjam. Pinjam itu adalah amanat. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian semua antu adul amanati ila ahliya untuk mengembalikan amanat kepada orang-orang yang berhak wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl apabila kalian menghukumi di tengah-tengah manusia maka hukumilah dengan cara yang adil akhirnya Rasulullah keluar ya Abbas mana itu pemegang kunci Utsman bin Tolhah al-Hujabi di rumahnya ya Rasulullah panggil ini kuncinya mau saya serahkan Lu ya Rasulullah, bukankah lebih enak kalau kita yang memegang? Panggil itu Uthman bin Tolha al-Hujabi. Setelah sampai, Uthman bin Tolha, Ya Uthman, khudu hadil miftah. Khalidah talidah, la yanzi'aha minkum illa zalim. Pegang ini kunci Ka'bah selama-lamanya tidak ada satupun orang yang mengambil dari tanganmu kecuali dia adalah orang yang tolim. Kaget Usman "Loh, ya Muhammad, tadi kunci diambil dari tangan saya secara paksa. Sekarang engkau mengembalikan sedangkan engkau sekarang sudah berada di atas angin." Saat itu Fathu Makkah, Mekah sudah terkepung. Rasulullah bisa saja mengambil secara paksa. Tapi engkau mengembalikannya dan memberi jaminan tidak ada yang boleh mengambil dari tangan saya dan anak turunnya. Adinu kayak muruka bihada ya Muhammad. Beginikah agamamu mengajarkanmu untuk amanat wahai Muhammad? Naam, Allah ta'ala anzala alaiya Qur'anan. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada saya firman. Kemudian ayat tadi dibaca. Niki Uthman bin Tolha al-Hujabi niku kafir nangis, Pak. Langsung sahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah kekasih kita. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah melewati malam hari yang sangat mulia ini. Kita ambil kita ambil hikmah, kisah-kisah sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita amanat, kita jujur. Ketika berdagang kita jujur. Ketika kita berada di tengah-tengah rumah tangga kita jujur dan amanat. Di tengah-tengah teman-teman kita marilah kita pelihara kejujuran dan amanat. Niat perang. ulang dari majelis niat perang dengan sifat khianat niat perang dengan sifat bohong. Karena mungkin sekarang panjenengan tidak ada yang punya sifat itu. Tapi kedua sifat itu nanti akan datang. Dibawa oleh syaitan dan tentara-tentaranya. Ayo disuguhkan kianato. Ayo tipu wong itu. Akan datang itu sifat-sifat. Maka sebelum itu datang, marilah kita niat perangi. Jangan sampai mendekat kepada diri kita sifat bohong tidak jujur dan sifat khianat. Nah mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.